Dan sampai pada keterangan tentang ibadah bahwa amalan manusia bisa berbentuk ibadah, bisa berbentuk muamalah. Maka yang dibahas pertama kali adalah jika amalan tersebut dalam bentuk ibadah. Dan hadis yang kita bahas menyatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam urusanku ini kata Nabi yang tidak ada perintah darinya fahuwa maka dia tertolak atau dalam riwayat Muslim disebutkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintah kami maka dia tertolak maka ikhwan ibn azakumullah satu ibadah satu amalan ibadah yang dikerjakan oleh manusia jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, jika tidak ada perintah-perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam atau contohnya, maka dia merdud dan tertolak. Maka berkata Ibn Rajab rahimahullah, wa kadzalika man taqarraba ibadati naha anha bi khususiha. Demikian pula kalau seseorang beribadah bi'ibadatin naha anha bikhususiha. Dengan satu ibadah yang dilarang secara khusus. yakni dilarang secara khusus pada tempat tertentu atau waktu tertentu. Padahal ibadahnya fil asl ada. Seperti ibadah salat. Ibadah salat diperintahkan wajib pada lima waktu dan disunahkan pada waktu-waktu tertentu. Tetapi ada waktu-waktu tertentu diharamkan salat atau puasa Demikian pula diperintahkan di bulan Ramadhan dan dianjurkan secara istihbab pada Senin Kemis atau puasa Daud atau puasa tiga hari setiap bulannya yaitu fi ayyamil bid di hari-hari putih ketika bulan purnama ketika bulan terang 13, 14 dan 15 tetapi suatu saat tertentu diharamkan puasa yaitu pada yaumul id misalnya pada hari raya diharamkan puasa maka barang siapa yang berpuasa yaumul id. Kata Ibn Rajab, kaman sama yaumul id. Seperti seorang yang berpuasa di hari raya. Au salla fi waqtin nahi. Atau salat di waktu yang dilarang. Waktu yang dilarang adalah ketika terbenam matahari. Atau ketika terbit matahari. Dan ketika matahari pas di atas kepala. Di salat, diharamkan salat pada waktu-waktu tersebut. Maka ini pun terkena hadis tadi Barang siapa beramal dengan amalan yang tidak ada perintah, karena di sana dilarang sholat, dia sholat. Maka merdud, tertolak. Demikian pula ketika dia berpuasa di hari raya, maka juga tertolak. Dengan alasan hadis ini pula, dengan dalil man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa rad. Tayyib wa amma man amila amalan asluhu mashru' wa qurbah thumma adkhala fihi thumma adkhala fihi bima laysa bimashru'. Sekarang masalah berikutnya. Kalau seorang beramal dengan satu amalan yang aslinya memang disyariatkan, bahkan dia aslinya merupakan takorub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pada ibadah tersebut dia masukkan sesuatu yang tidak disyariatkan padanya. Ini khonifidin azakumullah berarti bukan min aslih, bukan asal ibadahnya yang dilarang, tapi ibadahnya disyariatkan seperti sholat pada waktunya, Sholat yang dianjurkan, sholat-sholat sunnah misalnya. Atau puasa-puasa sunnah atau puasa-puasa wajib. Ini masyrur, disyariatkan. Tetapi dia memasukkan pada sholatnya, pada puasanya sesuatu yang tidak disyariatkan. Membuat aturan-aturan baru yang ditambahkan dalam sholatnya, yang ditambahkan dalam puasanya. Bagaimana? Dikatakan oleh Ibn Rajab, barang siapa yang mengerjakan satu ibadah yang memang disyariatkan kemudian dia memasukkan sesuatu yang tidak disyariatkan. Au akhalla fihi bimasyru' atau sebaliknya, mengurangi sesuatu yang disyariatkan padanya. Fahadha mukhalifun aydan lisyariah. Maka ini pun tentunya merupakan penyelisihan. Merupakan penyelisihan terhadap syariat Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentunya penyelisihannya sesuai dengan kadar penambahannya dan kadar pengurangannya. Qala au idkhalu ma adkhala fi wa hal yakunu amaluhu min aslihi mardud maka sekarang pertanyaannya apakah ibadah tersebut tertolak seluruhnya atau tertolak tambahannya? Apakah tertolak seluruhnya karena kekurangannya tadi atau diterima tapi berkurang nilainya? Qala hadza la yutlaqul qawli fihi birad maka dalam masalah yang seperti ini tidak diucapkan secara mutlak bahwa amalnya ditolak. Ya, ini tidak dikatakan ditolak mentah-mentah, tidak. Walau kabul, tidak pula sebaliknya diterima dengan 100%, tidak juga. Maka yang demikian tidak dikatakan diterima secara mutlak, tidak pula dikatakan ditolak secara mutlak. Harus dilihat dulu tambahannya apa dan pengurangannya apa. Fa'in kana ma akhalla min ajza'il amal aw syurutihi kalau ternyata yang dikuranginya adalah sebagian dari apa yang menjadi rukun atau yang dikuranginya adalah syarat-syarat sahnya, maka tentunya dia tertolak. Mujiban li dia menjadikan amalannya batil atau batal dalam syariat. Kaman akhalla tahara seperti orang yang mengurangi toharohnya. Salat tanpa toharoh. Salatnya masyru' disyariatkan. Tetapi dia tidak berwudu dalam keadaan berhadas. Hadas besar atau hadas kecil. Kemudian dia salat. Bagaimana salatnya? Yang dikuranginya adalah syarat sahnya salat. Maka salatnya batal. Tidak sah. Dikatakan Au kaman akhalla birruku'i awis sujud atau orang salat mengurangi ruku atau sujudnya Padahal ruku dan sujud adalah rukun dari rukun-rukun salat. Kalau yang dikuranginya adalah rukunnya, maka salatnya batal dan tidak sah salatnya. Atau meninggalkan tumak ninah fihima. Atau meninggalkan tumak ninahnya. Karena tumak ninah adalah juga diperintahkan. Bahkan disebutkan dalam hadis al-musik salatahu. Hadis al-musik salatahu ma'ruf yakni orang yang salah salatnya Rasulullah mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli kemudian dia mengulanginya lagi ketika kembali kepada Rasulullah Rasulullah berkata lagi irji fasalli kembalilah dan salat lagi kamu dia salat lagi setelah salat dia balik lagi kepada Nabi Nabi pun menyatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli salatlah kamu sesungguhnya kamu belum salat sampai dia bertanya ya Rasulullah aku tidak bisa salat yang lebih baik daripada ini maka Rasulullah mengajarkan maka kata para ulama, yang diajarkan oleh Rasulullah kepada orang tadi adalah sholat yang setelah itu tidak perlu diulang lagi. Ternyata di dalam hadis itu Rasulullah menyebutkan tumak ninah berdirilah sampai kamu tumak ninah berdiri kemudian rukuklah sampai tumak ninah kamu ruku dan sujudlah sampai tumak ninah kamu sujud disebutkan dengan kalimat tumak ninah tumak ninah maka barang siapa yang tidak tumak ninah dalam sholatnya dan tumak ninah itu adalah dapat atau sempat membaca yang paling sederhananya dari bacaan salat. Kalau ruku sekali mengucapkan subhana rabbil azim misalnya atau subhanakallahumma allahumma wa bihamdika allahumma gfirli cukup sekali saja dia mengucapkan sempat maka dikatakan sudah ada tumaknina. Tetapi yang ruku kemudian berdiri lagi dalam beberapa detik dalam keadaan tidak sempat membaca apa-apa, maka ini tidak tuma'nina dan tidak sah salatnya. Karena ini disebutkan dalam hadis musi salatahu yang merupakan hadis umdah dasar yang dikatakan oleh para ulama semua yang disebutkan dalam hadis ini adalah wajib dan rukun. Fahada amaluhu merdudun alaih. Maka barang siapa yang beramal dengan amalan salat dan mengurangi rukun-rukun tadi, salatnya tertolak, tidak diterima, tidak sah dan terkena hadis tadi yakni man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu atau man amila amalan laysa alaihi amruna. Tidak diperintahkan untuk sholat seperti itu tanpa wudu Tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan untuk sholat tanpa tumak Tidak diperintahkan untuk sholat tanpa sujud, tanpa ruku. Tidak ada. Perintah dari mana? Dan itu ajaran siapa? Maka amaluhu merdud. Wa alaihi i'adatuhu in kana fardhan. Dan dia harus mengulang. Kalau itu adalah sholat fardu, Salat yang wajib, salat yang lima waktu, maka harus diulang. Kalau tidak, maka tidak diulang kamu tidak dapat pahala. Belum salat. Dan tidak dianggap sudah salat. Merdud. Tetapi dia tidak dosa karena itu bukan salat wajib misalnya. Qala wa in kana ma akhalla bihi la yujib butlan al-amal. Kalau yang ditinggalkannya, yang dikuranginya adalah sesuatu yang tidak menjadi rukun dan tidak menjadi syarat sah salat. Kaman akhalla bil jamaah li salah seperti dia mengurangi satu perkara. Apa itu? Berjamaah. Diperintahkan oleh Allah warka'u marraqi'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Demikian pula diucapkan oleh Rasulullah SAW tentang perintah-perintah salat berjamaah. Maka barang siapa yang tidak salat berjamaah berarti dia telah mengurangi perintah Rasulullah SAW. Taib, apakah ini termasuk rukun dari rukun-rukun salat? Tidak. Maka barang siapa yang meninggalkan jamaah, meninggalkan salat jamaah pada salat yang wajib, ini bagi para ulama yang mengatakan wajib bersalat berjamaah. Wala yaj'aluha syartan, tetapi mereka tidak menjadikannya sebagai syarat sah salat. Bagaimana? Kalau dia mengurangi yang seperti ini, hada yuqal inna amalahu mardud. Maka yang demikian tidak dikatakan amalannya tertolak. Tidak dikatakan sholatnya tidak sah atau sholatnya tertolak. Tidak. Sholatnya tetap sah. Sholatnya dalam keadaan tidak ditolak, diterima. Tetapi dia terkurangi dan terancam dosa karena meninggalkan kewajiban. Ini kewajiban sholat berjamaah. Fahadala yuqal inna amaluhum mardud min aslihi bal hiya bahkan amalannya kurang karena dia mengurangi sholat jamaah, maka nilai sholatnya seperti itu. Berapa bandingnya? Satu banding 27. Ya, ini salatul jamaah tafdulu ala salatil fazzi bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah itu lebih tinggi derajatnya daripada salat sendirian atau lebih tinggi nilainya daripada salat sendirian 27 derajat maka kurangnya bukan sedikit. Kurangnya sekian banyak sampai dia mendapatkan hanya satu sekedar dia sudah sholat. Itu saja. Sekedar dia telah menunaikan kewajiban sholatnya. Adapun sekian banyak amalan-amalan atau sekian banyak pahala-pahala yang disebabkan sholat jamaah, dia tidak mendapatkannya. Tapi masalah yang lain. Wa in kana qad zada fil amalil masyru' malaysa bi masyru'. Tadi kalau mengurangi, sekarang kalau menambahi. Menambahi dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Sesungguhnya pertanyaannya atau jawabannya sama seperti tadi. Tidak bisa dijawab secara mutlak, diterima atau ditolak. Tapi kita tanya, ditambahnya dalam masalah apa? Dan ditambahnya apakah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan rukun-rukun? Atau ditambahnya dengan sesuatu yang tidak menambah masalah rukun-rukun? maka ziyadatuhu mardudun alaih. Kalau begitu, tambahan dari salat tadi tidak diterima. Kalau tambahan-tambahannya tadi dalam keadaan tidak sampai membatalkan. Bimana annaha la takunu qurbatan wala yutab 'alaiha. Maka ketika dia salat dan menambahi perkara bid'ah, perkara-perkara baru yang tidak diperintahkan, maka tertolak amalan tersebut. Jadi tambahan-tambahannya tertolak. Salatnya tetap sah, tetap diterima. Walakin taratan yubtil, tetapi kadang bisa sampai membatalkan sholatnya. Kapan? Kalau dia menambah dari asal sholatnya. Seperti sholat duhur dia tambah menjadi lima rakaat, Menambah rakaatnya. Kaman zada am dan Seperti orang yang menambah rakaat dengan sengaja. Fi salatihi, dalam sholatnya misalnya wataratan la yubtiluh dan kadang-kadang juga tidak membatalkan salatnya min aslihi kaman tawadda arba'an arba'an kadang-kadang tidak membatalkan ibadahnya dengan tambahan tersebut seperti dia menambah yang dianjurkan tiga-tiga ketika berwudu tiga kali tiga kali tiga kali dia berwudu menambah empat kali empat kali empat kali maka tambahannya tertolak tetapi wudunya tidak batal atau dia puasa tetapi terus sampai malam. Berarti tidak berbuka di waktu maghrib, dia terus malamnya wasalat saum, menyambung puasanya. Maka tertolak capeknya dia, laparnya dia dari maghrib sampai malam, nggak ada nilainya. Nah, wakat kadang-kadang pula mereka menambah itu dengan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang haram. Ini masalah berikutnya. Qad yubdal ba'du ma yu'mar bihi fil ibadah bima huwa manhiyun an. Kadang-kadang seorang bukan menambahi, tapi mengganti. Sesuatu yang diperintahkan sesungguhnya, tapi dia jalankan dengan sesuatu yang haram atau dengan cara yang haram. Bagaimana contohnya? Kaman satar auratahu. Seperti dalam salat diperintahkan untuk menutup aurat. Dia menutup aurat. Tetapi dengan pakaian yang diharamkan. Seperti laki-laki tidak boleh memakai sutra. Dia salat. Menutup auratnya. Tapi menutup auratnya dengan pakaian sutra. Sarung sutra 100%. Atau pakaian baju baju koko sutra 100%. Saya katakan 100% karena kalau di bawah 50% ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka bagaimana? Apakah sah atau tidak sah salatnya orang yang satar auratahu fi salat bitaubin muharram atau tawaddu'a lis salah bima'in maghsub atau yang sejenis itu dia berwudu untuk salat tetapi airnya nyuri. Punya orang diambil, dia wudu terus pergi. Karena waktu itu sulit air misalnya dia curi air orang. Wudhunya dia dan sholatnya dia sah enggak? Ini juga permasalahan yang hampir mirip dengan yang sebelumnya. Yang ketiga, contohnya, man salla fi buq'atin ghaf atau fi buq'ati ghasbin. Seorang yang sholat di tempat hasil rampasan. Rampasan dari orang atau minjem nggak bilang. Dia pakai tempatnya orang dia masuk terus sholat ke situ. Qala fahadah Qad ikhtalafal ulama. Dalam masalah ini berselisih para ulama. Apakah sholatnya sah atau tidak sah? Ketika dia berwudu dengan air curian. Atau sholat dengan pakaian menutup aurat. Tetapi pakaiannya haram. Pakaian dari sutra. Untuk laki-laki. Ikhtalafal ulama fi Hal amaluhu mardudun min aslih. Apakah amalannya tertolak seluruhnya? Au annahu ghairu mardud. Atau amalannya, ibadahnya tidak tertolak Wa tabarra'a bihi dhimmah min ahdihi wajib atau pendapat kedua menyatakan salatnya tetap sah qad tabarra'a bihi dhimmah tabarra'a bihi artinya dia sudah menunaikan salat. Ini kewajiban salat dia telah tunaikan. Urusan dia mencuri, urusan lain dia dosa begitu. Tetapi urusan salatnya dia telah menunaikan salat dan sah Apakah pendapat kedua atau pendapat pertama yang rajih Wa aktsarul fuqaha ala annahu laisa bimardudin min asli. Kebanyakan para fuqaha, para ahli fiqih berpendapat bahwasanya yang demikian tidak tertolak dari asalnya. Yani hukum asal sholatnya tidak tertolak, tetap sah. Hanya saja nilainya mungkin berkurang atau dia dosa karena pencuriannya, karena pinjam tidak bilang dan seterusnya atau karena dia memakai pakaian yang haram yaitu sutra untuk laki-laki. Ini mendapatkan mereka dosa dan urusan-urusan karena dia mengerjakan sesuatu yang haram. Tetapi sholat yang dikerjakannya sah. Ini kebanyakan fuqaha. Bahkan dihikayatkan oleh Abdurrahman oleh Abdurrahman ibni Mahdi bahwa ada sekelompok kaum yang ekstrim dari ashabul kalam, dari ahli kalam, yang mereka dijuluki dengan kelompok Syamriyah karena pengikut Abi Syamr. Mereka berkata, Inna man salla fi thawbin kana fi thamanihi dirhamun haram anna alaihi i'adatu salatih. Kata kelompok ini, barang siapa yang salat memakai pakaian, yang pakaian itu dibeli dengan harta yang satu dirhamnya haram. yakni satu rupiah misalnya, padanya ada yang haram. Itu salatnya seluruhnya tidak sah. Dan wajib mengulanginya kembali. Ini pendapat keras dari Syamriyah tadi dari Ashabul Kalam. Tetapi Abdurrahman Ibni Mahdi menukilkan pendapat ini untuk dibantah. Mereka berkata begini-begini. Yani mereka berkata bahwasanya barang siapa yang sholat dengan pakaian yang padanya ada harta yang haram, yang dibeli dengan harta yang haram walaupun serupiah padanya haram atau sedirham padanya haram, maka sholatnya seluruhnya tidak diterima dan harus diulangi. Kata Abdurrahman ibni Mahdi, ma sami'tu qawlan akhbat min qawlihim. Sungguh, aku tidak pernah mendengar pendapat yang lebih jelek dari pendapat ini. Dikatakan khobis, bahkan akhbas. Pendapat yang paling jelek yang aku dengar. assalamualaikum al-afiyah. Kita meminta pada Allah al-afiyah. Wa Rahman ibn Mahdi, kata Ibn Rajab, adalah seorang akabir fuqaha ahli hadith Beliau adalah salah satu dari tokoh-tokoh besar ulama ahli hadis al-mutalli'ina ala maqalat salaf. Yani ulama yang membaca ucapan-ucapan para salaf yang mengikuti generasi pertamanya yang mengambil nukilan-nukilan dari generasi pertamanya. Ternyata tadi stangkara hadal qawla wa ja'alahu bid'ah. Bahkan dia ternyata ulama ahli hadis ini menyatakan pendapat tadi pendapat yang jelek, mengingkarinya, bahkan mengatakannya pendapat bid'ah yang mengatakan kalau ada satu rupiah atau satu dirham haram maka seluruh sholatnya tidak sah. Bayangkan apa yang kita pakai sekarang, apa yang kita gunakan sekarang. Kalau ternyata ketika orang memberi kamu atau ketika orang menyumbang kamu ternyata ada haramnya di situ hartanya kecampur haram walaupun sedikit seluruh amalannya tertolak ini dikatakan akhbathul qaul akhbathul aqwal dan dikatakan bid'ah fadalla ala annahu lam yu'lam an ahadin min as-salaf al-qawla bi'adatis salah fi misli hadha berarti karena ini ucapan seorang ahlul hadis yang selalu menukil ucapan-ucapan salaf dan membaca muttali' membaca meneliti ucapan salaf ini menunjukkan kalau ternyata tidak dikenal di kalangan salaf bahwasanya orang yang demikian, orang yang beribadah dengan satu ibadah dan ternyata pakaiannya ada keharaman, dikatakan batal salatnya, tidak sah, harus mengulangi. Ini ternyata tidak dikenal di kalangan salaf. Wa isbihu hada. al-hajj bimalin haram. Dan yang sejenis dengan ini adalah haji dengan harta yang haram atau tercampur harta yang haram. Qala wa qad warada fi hadis annahu mardudun ala sahibihi walakin hadis la yathbut. Telah disebutkan dalam hadis bahwa itu tertolak ibadah hajinya. Tetapi ternyata hadis itu dhaif, la la yathbut, tidak sabit. Taib qad ikhtalafa ulama hal yasqut bihi al-fard am la. Maka ikhtalaf ulama, berselisih pula ulama tentang kalau misalnya itu tidak sah. Apakah dia dianggap sudah menunaikan kewajiban atau belum? Perhatikan. Dia sekarang mengerjakan sholat. Ini satu ibadah tertentu. Kemudian dia memakai pakaian yang haram. Apakah dengan qasab? Meminjam tanpa bilang, tanpa izin? Atau mencuri? Sarifah? Ini satu perkara, ini perkara lain. Dia mengerjakan salat, mengerjakan puasa misalnya. Tetapi ketika salat memakai pakaian yang haram, pakaian sutra, atau memakai tempat yang gosip, pinjam tanpa bilang, atau memakai hasil curian, pakaiannya, bagaimana salatnya? Ininya jelas haram dan dia dosa sebagai zunub. Tapi salat yang dia kerjakan sah atau tidak sah? Ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kebanyakan fukoha mengatakan sah. Tapi kalau tidak sah sholatnya, apakah dia dianggap sudah menunaikan atau belum? Barangkali ada pendapat yang ketiga, dia tidak mendapatkan nilai sholatnya karena memakai pakaian yang haram. Tetapi dia dianggap sudah mengerjakan. Karena ketika dia sampai mencuri, ketika dia sampai merampas punya orang, ketika dia sampai memakai pakaian haram karena ingin sholat, maka dia sudah menunaikan sholat. Dianggap dia tidak dosa. Apakah dosanya satu, dosa pencurian? Atau dosanya dua, dosa belum sholat? Ini yang diikhtilafkan oleh para ulama dan dikatakan bahwasanya qataribun min dalika dhabah bi alatin muharramah dengan masalah-masalah yang sejenis itu seperti menyembelih dengan alat yang haram, alatnya mencuri. Gak mau menyembelih kambing, nggak punya pisau. Tiba-tiba kamu curi dari tetangga, kamu sembelih. Atau pinjem tanpa ngomong. Selesai, kembaliin. Atau yang menyembelihnya, orang yang tidak pantas untuk menyembelih. Seperti seorang pencuri suruh menyembelih. Fa'aktsarul ulama qalu innahu tubahud dhabiha bidzalik. Maka kebanyakan para ulama menyatakan sembelihannya tetap sah. Tapi dia berbuat kesalahan dosa, pinjam tidak bilang, atau apalagi mencuri pisaunya. Demikian pula yang tadi. Bahwa tetap dia dalam keadaan sah, tapi dia dalam keadaan dosa karena Pinjam tidak bilang karena mencuri atau kata memakai pakaian yang haram. Qala selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Rajab wa minhum man qala di antara ulama pun ada yang berkata bahwa itu adalah haram. Wa kadzal khilaf fi dhabhil muhrim lisayd. Disebutkan yang pertama kali innahu tubah dhabiha bidzalik. Setelah itu di antara mereka ada juga yang mengharamkan untuk menunjukkan kalau ini adalah khilaf, ada perselisihan di kalangan ulama. Wa kadal khilaf fi muhrim Demikian pula perselisihan itu sama pada masalah menyembelih sembelihan tetapi dalam keadaan orangnya adalah orang yang tidak boleh berburu. Siapa yang tidak boleh berburu? Orang yang sedang ihram. Orang yang sedang ihram adalah seorang yang ihram untuk haji atau ihram untuk umrah. Ternyata dia mendapatkan buruan dari orang. Bagaimana hukumnya ketika dia menyembelihnya atau ketika dia berburu? Dia berburu. Melanggar kan dia? Melanggar ihramnya. Padahal tidak boleh berburu. Wa idza halaltum fastadu. Kalau sudah kamu tahalul silahkan berburu. Tetapi dia berburu dan dapat hasil. Hasilnya ini haram atau tidak haram? Karena diburunya, dipanahnya, ditombaknya oleh seorang yang tidak boleh berburu. Lakin al-qaul bit tahrim fihi ashhar wa adhhar li'annahu manhiyun an, anhu bi'ainih. Tapi khusus masalah yaitu masalah muhrim tadi, orang yang sedang ihram, itu ada hadis khusus kata beliau. Maka pendapat yang mengatakan haramnya lebih kuat karena ada larangan khusus tentang itu. ولهذا فرق من فرق من العلماء بين أن يكون النهي لمعنى مختص بالعبادة فيبطلها wa baina an la yakun biha fala yubtiluha. Maka akhirnya para ulama pun ada pula yang membedakan. Larangan tadi adalah larangan yang khusus untuk satu ibadah atau larangan yang terpisah dari ibadah. Seperti larangan mencuri. Terpisah dari sholat atau berkait dengan sholat? Hah? Terpisah dari sholat jauh. Sehingga sholat tetap sah. Tetapi kalau larangannya berkait dengan salat, jangan ngomong, jangan berbicara. Ini larangan juga kan? Tiba-tiba ketika salat bicara, eh fulan itu ambilkan itu digeser ke sana terus dia lanjutkan salatnya. Apakah sah? Tidak sah salatnya. Dia berbicara dengan sengaja. Kenapa sama-sama mengerjakan yang haram, bahkan mencuri mungkin lebih besar daripada ngomong, daripada berbicara, ya kan? Tetapi kenapa ketika mencuri dia dalam keadaan sholat dengan hasil curian. Kok sah? Sedangkan dia berbicara yang sesungguhnya di luar sholat itu halal, kok sholatnya jadi tidak sah? Iya, karena ini larangan berkait dengan sholat. Sedangkan yang tadi larangan tidak berkait dengan sholat. Sekarang kembali ke haji. Larangan tadi untuk berburu itu berkait dengan haji dan umroh atau terpisah? Hah? berkait, berkait sekali, berkait erat dengan seorang yang muhrim. Orang yang ihram harus begini, harus begini, harus begini. Maka ketika dia ihram, kemudian dia dalam keadaan belum waktunya tahalul mencukur rambutnya. Ya, tidak sah dia. Atau dia dalam keadaan melanggar ihramnya. Maka ikhwan ibn azakumullah imma kena dam wa imma dia batal ya, ihramnya. Maka di sini dipisahkan oleh para ulama. Larangan tadi, apakah yaktassu bil ibadah, apakah khusus dengan dalam ibadah tersebut, ini berkait dengan ibadah tersebut, maka batal kalau dikerjakan larangan itu. Wa baina an la yakun mukhtassan biha. Tetapi kalau ternyata larangan tadi tidak berkait dengan ibadah yang sedang dia kerjakan, fala yubtiluha, maka tidak batal. Seperti orang yang ihram, copet misalnya. Mencuri dia ketika ihram melihat sesuatu, aduh. Langsung dia berpikir ini faedah ini. Kemudian diambil. Batal apa enggak batal? Ikhwan Ibn Azakumullah, kalau mengikuti pendapat para ulama tadi yang membedakan, ini tidak berkait. Kalau yang ini berkait. Ihram harus begini, harus begini, harus begini. Dia dosa. Tetapi ibadahnya tersendiri. Dosanya tersendiri. Enam. Fasalatu bin najasah. Maka sholat dengan pakaian yang najis. Sah atau tidak sah? Tidak sah. Karena larangan untuk bersih, untuk tahara sangat berkait dengan sholat. Bahkan itu syarat sah. Au sholat atau sholat dengan tanpa tahara. Au bighairi satarah. Tanpa tahara, tanpa berwudu. Dalam keadaan hadas. Atau tanpa satarah tanpa menutup aurat. Atau sholat tidak menghadap kiblat. Diperintahkan sholat menghadap kiblat, dia dengan sengaja sholatnya tidak menghadap kiblat. Maka batal sholatnya. Kenapa? Karena larangan-larangan tadi yang dilanggar adalah liqtusasin nahi salah karena kehususan larangan tadi berkait dengan sholat. Larangan-larangan tersebut adalah larangan yang berkait dengan sholat. Bikhilafis salat fil ghasbi Beda dengan sholat dengan tempat gosok. Tempat yang meminjam tanpa izin. Atau sholat dengan pakaian curian. Maka pakaian mencuri tadi tidak berkait dengan sholat tadi. Wa لِهَذَا أَنَّ الصِّيَمْ لَا يُبْتِلُهُ la ارْتِكَبْ مَا نَهَا عَنْهُ Untuk membuktikannya bahwa ini harus dibedakan tadi, dibedakan apakah larangannya khusus dalam ibadah atau larangannya tidak khusus dalam ibadah, kita lihat puasa sebagai syahid, sebagai bukti. Kita lihat saum, la yubtiluhu illa irtikab manaha anhu. Puasa tidak batal puasanya kecuali dengan yang dilarang ketika puasa. Apa yang dilarang ketika puasa? Yaitu makan, minum, dan jima dengan istri. Maka selain itu, tidak membatalkan puasanya. Kamu ketika puasa di siang hari, Tiba-tiba kamu bermaksiat. Apakah batal puasanya? Satu orang pun dari ulama tidak ada yang mengatakan itu batal puasanya. Tetapi tentunya nilainya Allah yang akan menghitungnya. Tentunya tidak sama dengan nilainya orang yang betul-betul berpuasa dan menjaganya dari kemaksiatan-kemaksiatan. Apalagi sogair, dosa-dosa kecil lebih sering lagi terjadi di kalangan orang-orang yang puasa. Apakah ada ulama yang mengatakan berarti batal puasanya harus diulang lagi, harus bayar setelah Ramadan? Lam yusma, ya, tidak pernah didengar pendapat yang seperti ini. Ya. Dikatakan manaha anhu saim bikhilaf manaha anhu saim la bi khususus Beda dengan larangan-larangan yang tidak khusus tentang puasa atau tidak berkait dengan puasa seperti larangan berdusta, larangan ghibah. Demikian jumhur para ulama menyatakan. Wa kadzalikal hajj. Kalau sudah kita lihat puasa begitu, apakah marah ketika puasa? Membatalkan puasa? Hanya dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang pernah kita bahas dalam babnya. Bahwa dia dalam keadaan tidak bernilai puasanya. Itu paling parahnya. Tetapi tetap dikatakan dia sudah berpuasa. Artinya sudah menunaikan puasanya secara sah. Tetapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. ya ini orang yang lam yadak lezur orang yang tidak meninggalkan ucapan jelek, orang yang tidak meninggalkan ucapan dusta dalam puasanya, maka dia tidak mendapatkan dalam puasanya illal ju' wal atas, kecuali rasa lapar dan rasa haus. Artinya puasa dia tidak bernilai dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Apakah ini berarti membatalkan puasanya dan dia harus mengulang puasanya? Tidak demikian maknanya. Berarti mengurangi nilai puasa tapi tidak batal. Maka keliru orang yang mengatakan ketika dia tidak sabar, nahan marah, nahan marah, nahan marah. Kemudian dia marah sejadi-jadinya dan panggil istrinya, ambilkan saya makan nggak puasa, saya batal, ambil, makan, sediakan di sini. Dia merasa ketika dia marah, dia batal. Berarti dia dalam keadaan tidak mengerti bahwa itu bukan sampai membatalkannya, tetapi mengurangi nilai puasanya. Yang membatalkan mubtilatus saum, pembatal-pembatal puasa adalah makan, minum, dan jima. Demikianlah kira-kira pada haji juga begitu. Kalau larangannya berkait dengan ihram seperti jangan berburu atau seperti jangan memakai wangi-wangian, jangan begini, jangan begitu, maka akan sangat berkait dengan ihram tersebut. Tetapi kalau larangannya tidak berkait dengan ihram seperti dosa-dosa yang lain, maka tentunya tidak sampai membatalkan ihramnya. Qala wa kadzalikal hajj la yubtiluhu. Demikian pula haji la yubtiluhu tidak membatalkannya illa mana anhu fil ihrami kecuali apa yang dilarang dalam ihram yaitu al jima' wala yubtiluhu malan ma la yahtassu bil ihrami al muharramat maka tidak membatalkan hajinya keharaman-keharaman lain seperti al-qatl pembunuhan misalnya pencurian atau syurbul khamr minum khamr wa kadzalikal i'tikaf demikian pula i'tikaf ma yubtil manaha anhu fihi bi khususih yang membatalkan i'tikaf adalah larangan-larangan yang berkait dengan i'tikaf tersebut seperti jima wa inna ma yubtilu sakar indana wa indal aktsarin linnahi sukran tetapi kalau i'tikaf khususnya yang membatalkan i'tikaf adalah jima maka yang lain mengurangi, mengurangi, mengurangi, tapi tidak membatalkan etikaf. Kemudian, di antara ulama kami, kata Ibnu Rajab, ada yang mengatakan sakron pun mabuk membatalkan. Kenapa? Padahal itu bukan berkait dengan etikaf, itu kaitannya lain kata mereka. Katanya karena larangan Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati salat dalam keadaan mabuk. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu La taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang yang beriman, jangan dekati salat dalam keadaan kalian mabuk. Maka kalau dia mabuk, jangan dekati masjid, jangan dekati salat. Berarti batal etikafnya. Begitu. Demikian ikhwan ibn azakumullah. Pendapat beliau tentang ibadah-ibadah yang dicampuri dengan kebidahan-kebidahan atau dikurangi dengan berbagai macam pengurangan-pengurangan. Maka di sana ada rincian tafsil Apakah yang dikuranginya rukun-rukun, maka batal ibadahnya, atau yang dikuranginya bukan rukun, maka berkurang nilainya. Demikian pula, kalau keharuman-keharuman dikerjakan bersama ibadah tadi.